Eh, tentang Yayasan Wahda Islamiyah Zaitun Muhammad Yusron CS eh, kita mempunyai enam kaset khusus tentang hal tersebut jelas globalnya eh, mereka orang-orang di atas manhaj yang menyelisih jalan para ulama salaf kita tanyakan ke Syekh Robi Syekh Robi berkata bahwa mereka ini adalah jamaatun qutbiyatun sururiyah bukan ahli sunnah dan membuat manhaj ahli sunnah wal jamaah iya Globalnya mereka berpendapat, boleh demonstrasi, boleh berbilangnya jamaah, bolehnya pemilu, ada beatnya, ada tampilnya, eh, dan ada beberapa hal yang lain kita terangkan.